Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Celaka uh, Mudah-mudahan uh, Kayan Ada apa dengan suamiku? Uh, tidak Bi uh, Saya Saya hanya Katakan ada apa, Kayan? Tidak, Bi. Saya hanya mengkhawatirkan diri Paman Saka. Karena Bibi Lastri juga menuju Keraton Sunda tadi malam. Oh, celaka. Uh, aku harus menyusulnya dan melihat ke sana. Saya ingin sekali ikut bersama dengan Bibi. Tetapi saya mempunyai urusan yang sangat penting. Saya ingin sekali bertemu dengan ibu saya yang telah lama meninggalkan saya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit Obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol. yang bungkusnya warna ungu ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Pharma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-28 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Francisca sebagai Ning Cilik, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. diceritakan, Kiparang Pungkur memaksakan kehendaknya pada Kayan Manggala agar Sudi memangku jabatan pimpinan pada perguruan tongkat merah. Untuk itu, Kiparang Pungkur yang berada dalam keadaan sekarat meminta pada Sariti untuk segera menobatkannya. Dengarlah, wahai anggota tongkat merah. Saat ini, pimpinan kalian Ki Guru Parang Pungkur melimpahkan kekuasaan dari tongkat merah sepenuhnya kepada kepada Kayan Manggala. Mulai saat ini, atas nama kakek Parang Pungkur. Engkau dinobatkan menjadi pimpinan tongkat merah. Kau, kau keterlaluan sekali, kek. Aku, aku, ah, kek, Bibi Sariti, lihat, kakek Parang Pungkur. Tangan Sariti belum lagi turun saat ia mengacungkan tongkat pusaka. Dan ketika mendengar teriakan Kayan, ia menoleh. Jantungnya serasa berhenti berdenyut. Tubuh kakeknya tidak lagi duduk bersila, tetapi telah tergeletak di tanah. Kakek! Kakek! Kakek! Dalam beberapa saat saja, dua orang tokoh telah tiada. Kiparang Punggur telah mengembuskan nafasnya, menyusul alap kadu gambit yang telah mendahulinya beberapa saat yang lalu. Jika Bibi tidak berkeberatan, sebaiknya kakek dimakamkan di samping adiknya di bawah pohon itu. Lihatlah itu. Makam untuk adik kadu gambit tengah disiapkan. Pendapatmu baik sekali, adik Kayan. Pohon besar itu merupakan satu-satunya pohon yang berdiri di tengah-tengah padang rumput ini. Ya, sebuah tempat yang baik. Jika begitu, biarlah aku membuatkan lubang untuk beliau. Sebaiknya engkau mengurus jenazah kakek. Biar mereka yang menyiapkan lubangnya. Uh, adik Kayan, kau harus menerima permintaan kakek yang merupakan permintaan terakhirnya. Uh, iya, baiklah Bi. Ini, kau peganglah tongkat pusaka perguruan. Uh, Bibi Sariti, pegang sajalah dahulu. Kau, kau tidak mau menerimanya, Kayan? baiklah. Aku turut berduka cita di Kayan dan eh, sekaligus mengucapkan selamat atas pengangkatan dirimu ini. Aku juga berduka cita atas kematian paman alap gurumu kakak Ning. Uh, Kau akan segera kembali? Iya, aku harus segera kembali memenuhi perintah terakhir guruku adik Kayan. Uh, eh, aku mohon maaf jika pada waktu yang lalu aku telah menyusahkanmu adik Kayan. Akulah yang meminta maaf kakak Ning karena Aku lebih banyak menyusahkanmu. Aku yang menyebabkan semuanya. Aku adalah anak usilan yang suka mencampuri urusan orang. Uh, Lubang untuk pemakaman kakekku sudah siap. Aku harus memberikan penghormatan terakhir sebelum tubuhnya dimakamkan. Kayan. uh, Bibi Sariti. Kau harus mengeluarkan perintah untuk membubarkan anggota tongkat merah segera setelah kakek dimakamkan. Aku khawatir kita akan mendapat kesulitan jika wanita-wanita siluman itu kembali. Membuarkannya? Ya. Wanita siluman itu tidak dapat kita atasi kekuatannya. Karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak menguntungkan kita, kita akan menyembunyikan diri untuk beberapa saat. Iya, Bibi Sariti benar. Bibi Lastri sangat kejam. Bukan tidak mungkin. Jika ia kembali dan mengetahui sekutunya telah tewas, tentu ia akan mengamuk dan mencari kelompok tongkat merah. Ya, Tongkat merah dapat menyembunyikan diri dengan melepaskan pakaian pengemisnya. Tongkat dan juga tempurung yang menjadi ciri-cirinya. Bagus. Kau memang sangat cerdas sekali, Kayan. Agaknya tidak salah kakek memilih engkau untuk menggantikan kedudukan beliau. Nah, itu lubang untuk kakek sudah disiapkan. Mari, Kayan, kita berikan penghormatan terakhir. Kita akan bersama-sama menguburkan jenazah kakek dengan paman Kadu Kampit. di padang rumput menjadi hening ketika Kilangkat telah bersiap-siap untuk memimpin upacara penghormatan terakhir pada jenazah Kiparang Pungkur dan juga Alap Kadu Gambit. Tetapi beberapa saat kemudian, ketika mereka bersama-sama mengucapkan doa, suasana di padang rumput menggemuruh halus. Suara dari ribuan anggota tongkat merah yang dilatar belakangnya oleh angin padang rumput membuat suasana di tempat itu menjadi sangat mencekam. Setelah tubuh kedua tokoh itu dimakamkan. Atas nama Ketua Tongkat Merah, aku memerintahkan kalian semua untuk bubar dan kembali ke tempat kalian masing-masing, ke kota asal kalian masing-masing secepatnya. Kosongkan padang rumput ini secepatnya. Kita akan menghindari bentrokan dengan wanita-wanita siluman yang sangat berbahaya. Dan atas nama ketua, Kalian semua diperintahkan untuk menyembunyikan diri dengan melepas pakaian pengemis kalian untuk beberapa saat. Kurang lebih dua purnama. Kalian mendengar perintah ini? Nah, aku minta secepatnya bubar. Tinggalkan padang rumput ini. pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Ya, kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Sebentar saja, padang rumput ini telah bersih kembali. Tenda-tenda dan ribuan orang yang semula memenuhi tempat ini bersih, seakan-akan ditelan bumi. Bi, ada apa? Aku... Aku memikirkan pamanmu Setakeling. Paman Setakeling, Uh, eh, suami Bibi? Kemana dia sekarang? Mengapa tidak bersama Bibi? Jika hanya sekedar mengabarkan saja. Seharusnya Kakang Seta keling kembali pada saat-saat sekarang, Kayan. Jika pagi-pagi Kakang menghadap Prabu Purbaya, sebelum sore ia sudah harus tiba. Lihatlah itu. Mentari sudah turun dari atas kepala kita. Saat ini sudah menjelang sore. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengan diri Kakang Seta. Hei, lihat. Apa yang tengah dilakukan oleh anak itu, Kayan? Dia merusak makam kakeknya dan juga makam kakek Pungkur. Apa yang sedang kau lakukan, Kakak Ning? Ah, maaf, adik Kayan, Bibi Sariti. Ah, aku khawatir jika wanita siluman yang Bibi bicarakan tadi muncul dan akan membongkar makam ini. Jika dia tidak menemukan kelompoknya, serta anggota-anggota tingkat merah yang semula menjadi sekutunya, Bibi. Oh, iya, benar. Mengapa aku tidak memikirkan hal itu? Jika Lasri kembali dan melihat lenyapnya anggota tongkat merah, tentu ia akan bertanya-tanya. Dan dengan melihat adanya dua gundukan makam seperti ini, tentu ia akan memerintahkan bongkar. Aku akan meratakan tanahnya dan menebarkan rumput-rumput. Besok atau lusa, aku akan kembali lagi untuk merapikan kuburan guruku. Ah, Aku telah memutuskan untuk tinggal selama dua hari di sekitar tempat ini, Bibi. Ya, kau benar, Ning. Mari aku bantu. Uh, jika kalian ingin beristirahat, beristirahatlah di markas tongkat merah kota Rupada. Aku akan menunggu kembalinya suamiku. Uh, tunggu, tunggu dulu, Bi. Tadi Bibi mengatakan bahwa Paman Seta pergi menemui Prabu Purbaya. Bukankah Prabu yang penguasa keraton Sunda? Iya, benar. Ada apa? Uh, celaka. Uh, Mudah-mudahan... Uh, Kayan, ada apa dengan suamiku? Uh, tidak, Bi. Uh, saya... Saya hanya... Katakan, ada apa, Kayan? Tidak, Bi. Saya hanya mengkhawatirkan diri Paman Saka. Karena Bibi Lastri juga menuju keraton Sunda tadi malam. Oh, celaka. Uh, aku harus menyusulnya dan melihat ke sana. Saya ingin sekali ikut bersama dengan Bibi. Tetapi saya mempunyai urusan yang sangat penting. Saya ingin sekali bertemu dengan ibu saya yang telah lama meninggalkan saya. Oh, anting bulan. Ya, mengapa aku melupakan ibumu? Ibumu adalah seorang tokoh yang sangat sakti, Kayan. Ibumu pasti akan dapat mengatasi Lastri. Ya, kita memang harus mencari ibumu. Uh, tapi, di manakah ibumu berada, Kayan? Menurut Bibi Yatsi, murid ibu, ibuku berada di sekitar pantai selatan. Dan ia tinggal di Gua Karang. Jika kau mau menemaniku singgah di keraton Sunda, nanti aku bersama dengan pamanmu Seta akan menemanimu ke pantai selatan. Uh, bagaimana? Uh, jika tidak terlalu memakan banyak waktu, saya kira tidak ada salahnya. Eh, aku tidak dapat membiarkan bocah ini berkeliaran sendiri. Dia saat ini adalah ketua perguruan tongkat merah. Ah, ayolah, jika ingin segera bertemu dengan ibumu, kita ke keraton Sunda dulu. Baik, Bi. Uh, tetapi tunggu dulu. Aku pergi, Kakak Ning. Selamat tinggal. Uh, Berhati-hatilah. Semoga kau akan dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan kedua orang tuamu, Kayan. Terima kasih. Marilah kita berangkat, Bi. Uh, tunggu dulu, Kayan. Untuk mempercepat perjalanan kita, aku kira tidak ada salahnya jika kita mempergunakan kuda ajaib milik ibumu yang pada beberapa hari yang lalu dibawa ayahmu dan kini masih berada di markas tongkat merah. Kuda ajaib? Iya. Kuda itu diberi nama si Tunggul. Mudah-mudahan kita dapat mengendalikannya. Dengan kuda itu, kita akan dapat memburu waktu. Kuda itu mempunyai kecepatan lari yang sangat luar biasa, Kayan. Mari, Kayan. Baiklah, marilah, Bi. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya, Procol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Procol sirup. Procol sirup, produksi Kalbe Farma. masuk? Markas ini tidak ada penghuninya. Anggota tongkat merah kota Rupada sudah lenyap tidak berbekas. Tapi di tengah jalan, aku dapat mengenali mereka, Bi. Aku melihat beberapa orang berkelompok yang duduk di bawah pohon. Dari sikapnya, aku yakin mereka adalah kelompok pengemis tongkat merah. Hmm. Ayo, terus ke belakang. Kuda ibumu ada di belakang. Agaknya hari ini ia belum mendapat jatah makanan. Aku khawatir tidak akan dapat menguasainya. Tenang, tenang Tunggul. Aku adalah sahabat dari majikanmu. Aku datang justru akan mengajakmu menemui majikan lamamu, Anting Wulan. Dan ketahuilah, anak ini adalah putra dari majikanmu. Ayo Tunggul, tenanglah. Kita akan mencari majikanmu. <laughs> Kau benar. Kau benar-benar hebat, Tunggul. Kau pintar sekali. Ah, Kayan, lihatlah. Hebat bukan kuda ibumu? Iya, Bi. Aku menyukai sekali warna kuda ini. <laughs> Putih dan demikian bersihnya. Ah, dia jinak sekali. Iya. Tapi jika kepada orang yang tidak dikenal atau kepada orang yang jahat, dia akan menjadi liar tidak kepala. <laughs> Ayo, kita keluar cepat dari sini, Kayan. Mari tunggu. Ayo, Kayan. Naiklah kau lebih dulu. Aku akan duduk di belakangmu. Baiklah, Bi. Hup. Hup. Kuda ini dapat berlari dengan sangat cepat. Tapi kita tidak mungkin melakukannya di dalam kota seperti ini, kan? Tunggu saja setelah di luar gerbang kota Rupada. Nah, Bi, kita sudah tiba di gerbang kota Rupada. Baiklah, kita akan mencoba menghelanya lebih cepat. Ayo tunggu, larilah lebih cepat lagi. Bibi iya, iya. Sariti, luar biasa sekali kuda ini. Lihat itu, kota rupa sudah jauh tertinggal di belakang kita. batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Farma. si Tunggul dengan penuh kewaspadaan, sementara Kayan nampak berseri gembira. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.